curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Ratus mas kemanuannya dari Kebanggaan tidak dapat Wong anu puasa kok ya Abon bar sembajang, Bar sembajang subuh Bar sembajang duhur, bar sembahyang asar, bar sembahyang isya, pambarang kok wiridane kok malah Allahumma lakasum tu wa aman amantu wa ala tur tu. <laughs> Oh, ala karepe ya buka ya, amane jahan. <laughs> Oke, sedulur ketemu karo nyong kaki samitin nang aring acara acuran morturan perasaan don umur ingkang glundung glundungaken cerita nggo panjenengan langsung baik kita glundung sareng yo. <laughs> <laughs> Ceritane ki anak keluarga. Keluarga anake siji kayak gue ya, ramane biyunge karo anak siji, anake bocah lanang sekolah nang STM kelas loro. <laughs> Lah iki cerita-critane. Wong oh, ana bocah sekolah kudu kudune jam setengah loro wis pada bali wis pada ngandang mari ngomah mbok ya kalingane titi mangsane. <laughs> Dina rebo ae kuwi ya ki ya, anak lanange jam setengah papat durung balik. <laughs> Wah. Urung bali sekolah ke ramane karo bingungnya ngantek kader lho golek anak ngene ngetan mulu ora genah takon mari sekolahan, takon mari ngene kanca-kancane, takon mari ngene tangga-tanggane, takon mari nggon bakul nomeran wong ngono biasane anak anggar bali sekolah terus tisna bakul nomor kayak gue ya. <laughs> anak takon maring anak barang dah kali mana Orang ketemu gue nanti dilir anak nenek, Akhirnya apa jajal. ngapa apa gue bayo. bingung ya bingung tapi aja keton-ketone jan kaya orang mumat banget kayak mikir dunia jan <laughs> gue maning ana botak dilus-lus peket mau dapat ndapa tak dilus ping satu terus jadi metu jina apa bisa golek anak kedewek apa <laughs> ya mak aja gue ngomong lah gitu terus ya sebagai ramah jangan bingung pisan ke mak yo ya sebagai ramah bundarannya orang tanggung jawab lo yo ya sebagai ramah gue jangan peduli pisan kalau anak lanangnya e dewek mak lah nyong aja kayak gue pak nyong maning bingung sing lahirakan sing nyusone sing gede kakak kan Anak lanang jijine biasanya jam setengah lurus balik kayak setengah papat malah urung keton cungur-cungur acan. Ya mung ya jan ya bingung pak kan lah mendingan daripada bingung. Rika karonjong aja ayo pada monopolian baik, karo ngenteni anak dhewek. Ora kenyong nyong janjane pengen takon karo Rika, makane anak dhewek dipani apa anak ya kowe jane jam esok ya. Masuk lagi sarapan nang Rika digoreng apa jane ya kok ini sih urung balik kayak setengah papat ya aku sore hari ini saya gak buka ki. Ya biasa tuh digoreng nang gondong bayang sawi glepung. Oh alah dari ini gorengan godok baju maning nerika. Oh, anak patut sana yang nerbuan deh. Lasing sabar, Pak. Lama sore Bali ya, mengkawangan bujang anu, bocah bujang, Peko. Iya, yang ngerti, mang yang ngerti. Tapi masalah kok jawab apa? bapak karep maning kantor maning ki harapan acara buka puasa bersama, Mak. Lah ya mangkat dari mangkat kok motor yang umam Mbok. Sepatu nendo Mak, sepatu nendo, kok itu defek nah. Sepatu nendo kalau anak kita dukenan. Nah jangan kok ngger kira kene pancen sarepe nurung deh, Jam pak cari kemangkat bayangan. anak. Lah sepatuna kudu ya, mak. Lah tua yang ngalah, rika sepatuan nganggop mancung kelapa ya mau kenam, bong. Makan saya kudu ngomong ya jal, masa gane ya. Ora kantoran gane ya, sepatunya kalau mancung kelapa, kalau kalau gantuman dan sopan sening ya, jadal ngomong mak lah jan. Lah kon kepriwe wong nan anak kaya gue, anak dhewe kurang balik iki ke kepriwe sih. Lho lho lho lho kowe gue, kowe kowe kowe telepon sama gue telepon sama gue telepon sama gue mak. Jajal diangkat jajal diangkat kan sama gue mbak kang sarpin kowe jajal tringe jajal. Oh, iya mak ya mak kang sarpin mak. Kang Sarpin. Ya diangkat, diangkat cepetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ya, Pak. Eh, pin, pen, nanti kue ya, kau nanti kue ya. Bocah apa ya, biasanya baru jam setengah lurus, setengah apa, turu turu turun macan, apa kue cari ya. Nanti kue lagi apa kue, terus apa kue? Pak, jangan kepriwe ya, aku lagi bingung banget ya, Pak. Aku lagi jangan stres banget ya, Pak. Nang apa kue nanti kue? Kau lagi kantor polisi, Pak. Kau di kantor polisi? Iya, Pak. Kau lagi ngapa kue? beban banget jangan main nyong ya lagi stres banget ke pak lagi bingung banget ya ke banget <laughs> ke jangan kesini kantor polisi ke pak ya wis wis jangan nangis jangan nangis jangan nangis kok dalam mana bapak ya, ya. ke rumah kamar kok ya nyusul ya Sarpen gue, sarpen bak, sarpen kepriwe, sarpen kepriwe, sarpen. Sarpen nang kantor polisi, bak. Eh, kantor polisi lagi ngapa? Lho gue, bak, bapak kurang ngerti, kok jangan tertekon nangis, baik. Aduh, jan kayak bocah bahasa Sanu mau lagi balik sekolah tingkring nang terminal, kena cidukan bahasa Sanu, Pak. kena garukan, tidak lagi bulan puasa lagi pirang-pirang garukan. Ya bisa nakit dheweke nang terminal mau pada udud-ududan ke. Tiru ramah tengah ke bocah ya. Ramah-ramah sing kepriwe. Asing nyala-nyala nyong Mak. Oh, malah gak nyolong-nyolong orang mereka kayak gue. Lah siki kepriwe, Bang? Siki kepriwe ya, Jal? Anak dhewe nang ngatur polisi, anak dhewe lagi nang ngatur polisi, ke Pak nang kasus ke Pak. Ya mulane ayo sik kita ganti kelabi kagak nusul mari ngatur polisi ngana. Karena kabeh ana kan ana STKB, ana STTB barang gawe kabeh mesti nama bisa gue nebus nang polisi. Cepetan, Bang. Ge Pak kondisi nang ngatur polisi ngendi kuwe? Hah? Walah, miku ora takon, ya mari sarpin ya. Aduh, ramane janu ala talo, talo kan tak kembali, Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Assalamualaikum, Ben, saben. Apa, Pak? Wah, senangis bako, aku senangis bako. Kira nama bingung sih aku nusul, tapi nama bingung takon desit kan nggak tahu polisi ngendi, anu lagi kena kasus apa? Apa Mbak Sono kok mau balik sekolah tongkrongan terminal kowe aja ya? Kalau kata-katanya pada dudut-dudutan kowe aja ya? Hah? Eh? Ora, Pak, ora, Pak, ora. apa kok jadi nang kantor polisi nang apa kowe? kenang kasus apa kok apa kowe nyolong nang sekolah aja? Ora, Pak, ora, Pak. Ya terus nang apa? Ya, Pak, polisi ini harus menemukan bukti-bukti sing akurat. Polisi ini harus menemukan bukti-bukti, Pak, menemukan bukti-bukti yang sangat kuat, Pak. Bukti-bukti kuat sing yang apa? Kok salah apa kowe? Iya, Pak, polisi harus menemukan bukti-bukti yang sangat kuat. Si mengatakan bahwa nyong bocah lanang paling ganteng sedunia, Pak, paling manis, bawa kecil Cilacap, Pak. Padahal kan dikalahin <laughs> oh alah anak lanang anak lanang cumplung eh, eh, eh. gigi <laughs> Alah mune wong tua maning kemesi. Ora alah mune wong tua maning kemesi kurang ajar kowe ya. <laughs> Ya kurang ajar kowe ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. curahan perasaan dan humor.